Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada yang mau saya tanyakan. Bagaimana para ulama menjelaskan tentang keumian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ke? Keumian. Keumian. Sifat umian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja Buya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah adalah ummi, tidak bisa membaca. Tidak usah pusing, sebab bisa membaca bukan kebanggaan kok. Anak, ya kan? Justru itu ada maksud Anak kecil sudah bisa membaca, anak kecil sudah membaca. Jadi membaca itu adalah memang Allah menghendaki Nabi semacam itu. Nabi dibuat oleh dijadikan oleh Allah tidak bisa membaca. Padahal baca itu paling gampang. Belajar baca itu paling gampang. Lah kok Nabi tidak bisa membaca? Nah begitu Allah buat Nabi bisa membaca. Tidak bisa membaca. Karena untuk tujuan untuk tujuan, semua orang tahu Nabi Muhammad ummi, ummi Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Tapi setelah itu Nabi Muhammad bisa mendatangkan sesuatu wahyu Al-Quran dengan bahasa yang mengalahkan para pakar-pakar uh, sastra pada zaman itu semuanya jatuh di hadapan Al-Quran sehingga ini ada maksud dari itu semuanya dan bukan kekurangan karena apa? masalah membaca bukan sebuah kelebihan bagi orang-orang Indonesia anak kecil bisa membaca dan bagi seorang yang biasa-biasa saja sangat mudah untuk bisa membaca. Akan tapi dibalik itu semuanya, Allah menghendaki Nabi untuk tidak bisa membaca. Dan itu hakikatnya begitu, bukan tidak membaca seperti yang lainnya. Seperti yang katakan tidak bahasanya Nabi adalah, oh Nabi itu bisa baca, mau baca saja. Gampang kok tidak bisa. Tidak, Nabi tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca. Adapun Nabi pernah menunjukkan bahwasanya ya Ali imsah waktu suruh menghapus. Wahai Ali hapuslah ini. Itu petunjuk wahyu bukan karena bisa membaca. Ada sebagian mengatakan Nabi sebenarnya bisa. Buktinya waktu zaman Sayyidina waktu dengan Sayyidina Imam Ali, Nabi pernah menunjuk Ali hapus ini. Berarti kan bisa baca Rasulullah. Ada kalimat masalah khotamnya Nabi Muhammad dibalik terletakkan letakkan ini, letakkan ini. Ada. Nabi tidak bisa membaca, tapi karena itu dipersiapkan kasih sayangnya Allah kepada umat ini. Kenapa kasih sayang Allah kepada umat? Sebab umat nanti banyak yang ada yang menfitnah dari orang-orang di luar Islam mengatakan Nabi Muhammad itu jiplak karena dia telah mengintip ilmunya dari orang-orang Romania orang Romania bahwasanya ilmunya Nabi Muhammad itu adalah diambil dari Romania maka wahyu wahyu itu intipan ngintip akhirnya dipangkas dengan Nabi Muhammad dan bisa baca ngintip dari mana itu dan siapa yang ngajari ya? mana gurunya yuk apakah terbukti Nabi Muhammad punya guru baik Nabi Muhammad SAW tidak terbukti ada guru yang mengajarinya. Kalau ada orang tidak punya guru, mungkin masih bisa diduga kalau dia punya ilmu zaman sekarang paling baca bu buku. Dan betul ternyata waktu itu ada tuduhan karena Muhammad mencuri ilmu dari Roma, dari Romania, dari orang-orang di luar. Karena Nabi pernah Muhammad pernah pergi ke sana dapat ilmu membacanya. Sudah dipatahkan dari awal Nabi Muhammad tidak bisa baca. Dalam urusan syair pun juga begitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan penyair. Bukan bukan penyair dahsyat. Akan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Nabi tidak bersyair. Nabi tidak bersyair. Jadi Al-Qur'an tidak bisa dikatakan syair, akan Nabi lihat mengalahkan syair-syair dahsyat. Kalau syair kan ada ada aturannya. Akan tapi Al-Qur'an lihat kalimat-kalimat yang subhanallah, kadang pendek, kadang panjang, kadang pendek, kadang panjang, tapi lebih indah daripada syair. Jadi ketahuilah bahwa Nabi Muhammad Allah ciptakan Nabi Muhammad dalam keadaan ummi adalah kasih sayang untuk kita agar umat ini mudah mempercayai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang dibawa Nabi adalah wahyu sebab kebetulan mukjizat Nabi ada urusannya dengan tulis menulis Al-Quran wahyu itu tulis ada urusan dengan tulis menulis ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad agar mudah mempercayai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga iman kita mudah dan orang pada zaman itu tahu Nabi Muhammad adalah ummi tidak bisa membaca lalu di saat Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak punya guru lalu punya keluar kalimat-kalimat yang dahsyat mudah bagi orang oh dia mengaku Nabi gampang dia tidak bisa membaca kalau bisa baca mungkin mengintip dari ilmunya orang lain tapi tidak bisa baca dan tidak terbukti punya guru malah pergi ya tahanlah beribadah di satu tempat di gua Hira beribadah dan beribadah Lalu datanglah malaikat Jibril dan malaikat Jibril pun ternyata adalah baca Iqra. Bacalah wahai Muhammad. Nabi wonten "Ma Nabi qari." Aku tidak bisa membaca. Ada yang menerjemahkan salah mengatakan Nabi bisa membaca. Waktu Iqra bukan ma bacalah wahai Muhammad. Ma Nabi qari. Aku tidak bisa membaca. Nabi mengatakan, "Ma Nabi qari." Aku tidak bisa membaca. Sudah jelas ini adalah Lalu diulang Iqra sampai dua kali, sampai tiga kali lalu dekap Sayyidina Muhammad SAW bersama malaikat Jibril. Kemudian diajari oleh malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa membaca secara hakiki. Kemudian tujuannya adalah kasih sayang untuk umat Nabi Muhammad dipersiapkan untuk umat ini agar mudah percaya bahwa yang dibawa Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang dibawa oleh Nabi adalah wahyu yang paling dahsyat adalah urusannya dengan dengan Al-Quran dengan tulisan sebab Al-Quran adalah wahyu yang paling besar wahyu Nabi SAW dan wahyu yang namanya Al-Quran itu keunikannya lagi adalah tidak akan ada satu pun orang yang bisa merubahnya inna nahnu nazdalna zikra wa inna lahu lahafidun wallahu a'lam bisawab